punya cerita dengan judul Memburu Batara Karang. Jumat pukul 20.30, empat orang laki-laki, sebut saja namanya Somad, Tongki, Rais, dan Dirman, mengendarai sebuah mobil minibus sampai di sebuah dusun kecil di daerah Trenggalek. Di pinggir jalan mobil mereka berhenti. Mereka keluar meninggalkan mobil. Mereka berjalan menuju sebuah pemakaman tua yang konon terdapat sepasang batara karang tinggal di pemakaman tua itu. Lokasi pemakaman itu cukup jauh dari perkampungan, sekitar 2 km. Tidak ada jalan lain menuju pemakaman tua itu selain melalui pematang sawah yang ada di areal persawahan yang memisahkan perkampungan dan kompleks pemakaman itu. Batara Karang atau dalam masyarakat umum juga dikenal sebagai jenglot, banyak dipercaya sebagai perwujudan dari manusia sakti yang mengalami perubahan wujud menjadi makhluk mini dengan taring dan rambut yang terus tumbuh dan memanjang. berjalan dalam kegelapan meniti pematang ditemani lampu senter sebagai alat penerang jalan. Setelah satu setengah jam perjalanan, sampailah mereka di pintu gerbang pemakaman tua dengan dua batang pohon besar yang membuatnya terkesan sangat angker. Mereka memasuki pemakaman itu dan menyorot areal pemakaman itu dengan lampu senter. Senter yang dibawa Somat menyorot sebuah cungkup yang ada di tengah pemakaman. Kalian lihat sungkup itu? Rais Tongki dan Dirman mengarahkan senter ke sungkup dan secara tiba-tiba semua senter mati. Loh, kok mati? Oh, apa ini? Wah, gawat nih. Shh, jangan berisik. Tetap tenang semuanya. Rais memberikan isyarat. Mereka saling pandang satu sama lain. Udah, gini aja kita berpencar. Rais biar ikut sama aku ke arah utara, dan Tongki sama Dirman ke arah selatan. Kemudian masing-masing kelompok mengambil jarak sekitar 5 km dari Cungkup. Setelah sampai pada jarak itu, mereka melakukan ritual membaca membakar kemenyan sambil membaca mantra-mantra. Keempat orang itu larut dalam konsentrasi yang tinggi. Tak berapa lama setelah ritual dimulai, angin kencang dan suara gemuruh terdengar. tiba, dari cungkup itu keluarlah asap tebal dan suara lengkingan yang memekakkan telinga. asap tebal itu muncul sebuah benda melayang ke udara, ke arah utara. Dengan sekatan, Somat menangkap benda itu dengan kain sarung telah mereka siapkan. Wajahnya tersenyum puas. <laughs> Sudah kena satu. Rupanya benda itulah satu di antara sepasang kara yang tinggal di pemakaman tersebut. Somat kemudian kembali memberi perintah kepada Tongki dan Tirman yang berada di arah selatan. Kalian siap-siap ya. Satu lagi Batara Karang mau keluar. Tirman mengangguk dan menyuruh Tongki mengeluarkan sarung. Ternyata benar, beberapa saat kemudian terlihat lagi asap tebal keluar dari cungkup. Dan benda yang diyakini sebagai Batara Karang melayang ke arah selatan. Berbeda dengan yang ditangkap Somad, Batara Karang kali ini terbang begitu cepat sehingga Tongki dan Dirman keriputan mengejarnya. Waduh mumbule jan banter tenan. Iya iki, ayo wis nang digudak. Ayo sam ojo sam ucul. Setelah berupaya keras mereka gagal menangkap Batara Karang. Benda itu semakin melayang ke atas dengan suara menggelegar. piye ki? kita laporkan ke Somatai. Lumayan dapat satu daripada nggak dapat sama sekali. Ya wis, ayo balik baik. Suasana kembali hening. Suara gemuruh tak terdengar dan angin berembus perlahan. Mereka berempat kembali berkumpul. Loh, mana Batara Karangnya? nganu, Mat. Batara Karang terbanyak cepet banget. Kita nggak berhasil menangkapnya. Somad menarik nafas panjang dan terlihat kecewa. Kemudian dia berkata, Ya udah kalau gitu gak apa-apa. Satu batara karang ini sudah cukup. Terus gimana sekarang? Kita pulang sekarang. Ayo kemasi barang-barang dan balik. Mereka keluar dari pemakaman tua itu melalui pintu gerbang dan berjalan kembali menuju perkampungan. Kali ini mereka berjalan dalam kegelapan tanpa penerangan karena lampu senter yang mereka bawa masih tak berfungsi. Hampir dua jam menempuh perjalanan dalam kegelapan, akhirnya sampai juga mereka di perkampungan. Mereka berempat bergegas menuju mobil mereka yang diparkir di pinggir jalan, lalu mereka pulang ke Tulung Agung. Sebelum naik mobil, mereka sempat bertemu dengan seorang petani tua yang memperingatkan bahaya yang akan mengintai ke depan. Nah, jangan main-main dengan hal yang kamu belum ketahui. Somat terkesan meremehkan ucapan petani tua itu. Sudahlah Pak Tua, Anda jangan sok tahu. Kami sudah bisa mengatasinya kok. Ya wes karep mulai. Semoga kalian semua baik-baik saja. Tani tua itu pergi berlalu dari hadapan mereka. Ayo buruan kita pulang. Somat segera memacu mobil minibus meninggalkan tempat itu. tibalah malam pertama. Batara karang yang mereka tangkap disimpan di sebuah ruangan yang ada di rumah singgah. Empat orang kawanan penangkap batara Karang sedang berkumpul di ruang tamu dan membicarakan sesuatu. Tahu nggak, Batara Karang yang kita tangkap itu harganya bisa mencapai ratusan juta loh. Ah, lumayan nih, bisa buat senang-senang sama cewek. Rais meneguk bir yang digenggamnya. <laughs> Dasar pikiranmu cewek melulu tong. Emang, eh, emang kamu sudah yakin ada pembeli yang membayar pada karang itu dengan harga mahal? Somat menghisap rokok dengan santai. Tenang aja Is, aku sudah ada kenalan bos di Surabaya. Dia siap bayar asalkan barangnya sudah siap. Sayang ya, pada karang yang satunya lolos. Kalau ketangkap dua-duanya kita kan bisa untung banyak. Wis, gak usah dibahas. Sing penting kita sudah dapat batara karangnya. Somat segera menutup pintu rumah. Ayo nang podo turu, Sisok awai diwi ngetero batara karang kuwi bos. Mereka semua beranjak ke tempat tidur. 12 malam, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Angin kencang mendobrak pintu rumah yang tertutup. Sebuah benda melayang memasuki rumah dengan suara menggelegar. Ternyata benda itu adalah Batara Karang yang kar ternyata benda itu adalah Batara Karang yang berhasil lolos dari tangkapan somat dan kawan-kawan. Dengan seketika Batara Karang itu kian membesar dan menampakkan wujudnya yang mengerikan. Sosok tubuh gelap, tegap penuh bulu, rambut memanjang hingga kaki, sepasang tanduk dan taring yang tajam dengan sorot mata merah penuh amarah. Makhluk itu meraung dengan keras sehingga membangunkan mereka berempat. Somat terberanjat kaget. Rek, rek, nentangi, rek, delok niku ah, Kenapa Tomat kok ribut lagi. Iku loh, Bathara Karang ini merine. Aduh, ciloko. Batara Kalang tersebut mengobrak-abrik seisi rumah dan berkata dengan suara yang mengerikan. Palek no pucuku, nang palek no. Menyadari hal itu, Somat segera mengamankan Batara Karang Mini yang dibungkus dengan kain hitam. Dia segera berlari menjauh, menjauh meninggalkan teman-temannya. Melihat Somat terbirit-birit sang badar karang segera mengejar Somat. Rais Dirman dan Tongki jelas bukan tandingan bagi makhluk itu. Dengan mudahnya mereka dihembaskan ke tembok hingga tak sadarkan diri. Sementara itu Somat segera mengambil senapan yang sering dipakainya berburu dan mengisinya dengan beberapa putir peluru. Ayo Merino, tak bedil dasmu. Batara Karang tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Dia kembali meraung dan berkata, Wah, manusia serakah dino iki bakal dadi patimu. peluru dari senapan somat mengenai tubuh badara Karang. Tapi aneh, semua itu seakan tak ada artinya. Makhluk itu terus mendekat ke arah somat. Ketika semua peluru habis, somat semakin terpojok. Dia kemudian mulai ketakutan, namun terlambat. Dengan tangannya yang kekar, badara Karang mencengkram tubuh somat, sehingga kesulitan bernapas. Pria itu megap-megap. Ah, ah, Tolong, ah, ampun. karang-karang membuka mulutnya dan memamerkan taring-taringnya. Kemudian makhluk itu menggigit leher Somat dan menghisap darahnya hingga habis. Somat menggelepar kesakitan. Batara Karang melemparkan tubuh Somat yang tak bernyawa ke sudut ruang tamu. Setelah itu dia memungut kain hitam dan membebaskan istrinya. Makhluk itu mengeluarkan sinar dari matanya dan seketika sosok kecil itu berubah menjadi makhluk yang sama dengan jenis wanita. Pasangan Badara Karang itu segera menghampiri Dirman, Rais dan Tongki yang mulai siuman. Awas, le isek ganggu aku karo bujuku bakal tak tangan kue kabeh. Dengan suara rawan keras kedua makhluk itu menghilang bersama hembusan angin. Mereka bertiga segera menuju ke arah somat. Sungguh tragis tubuhnya tampak membiru dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar. Malah maaf, nasibmu kok malah kaya ngene. Yo ngene iki malah ora sido oleh duit. Sambung Tongki sambil memegangi dadanya yang memar. Dirman menenangkan mereka. Mungkin ini akibat telek Awai Dewi terlalu serakah. Bisa yuk nanti kabari keluargane Somad. Aja sampai golek kau yang ini meneh. Begitulah akhirnya Somat menerima karma atas perbuatannya. Itulah singkat cerita tentang memburu jenglot atau batara karang bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Aum.